باب نعم قال علي رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون syiriku nama la yakhluk ma la yakhluk mufrad wahum yukhlaqun wahum yukhlaqun dan mereka lah ini diciptakan apakah mereka itu ini pengingkaran ya istifham istifham ingkari apakah mereka itu mau mempersekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa Sedangkan mereka sendiri itu dicipta, diciptakan. Sedangkan mereka itu adalah ma makhluk. Nah, kata ulama, nah ini mestinya orang apa namanya mereka yang punya hirs belajar bahasa nahu sorofnya dan sampai balawahnya nah, yang perlu diperhatikan apalagi mereka belajar ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu Quran. Kenapa di akhir ayat ini Allah menyebutnya dengan bentuk domir jamak? Padahal tadi disebutkan ayyusyrikuna ma la yakhluk mufrad. Nah, untuk menunjukkan bahwa ma hmm, ya, ma itu isi mausul dan bentuknya mufrad. Artinya bentuknya dalam artian dia itu satu Enggak seperti kalau yang lainnya kan ada aladina itu kan jelas jamak ya. aladina eh, Kalau alladzi kan jam nah mufrad. Eh, dia dibuat dalam bentuk mufrad. Padahal itu isi mau mausul, mananya mananya umum. Nah, kemudian dalam ayat, akhir ayat dikembalikan kepada aslinya. Domirnya itu hum yukhlaqun, wawnya itu kembali kepada ma mausuliyah ma yang tadinya itu bermana isi mau mausul. Nah, ini dikembalikan kepada makna. Maknanya mana jamak. Bentuknya bentuk mufrad. Ini sering di dalam Al-Qur'an. Nah, dan ini termasuk apa? Nah, pelajaran buat yang mereka yang belajar nahu. Kaidah. Dan menunjukkan keindahan keindahan Al-Qur'an bahasa Arab. Nah, apalagi dalam ulumul Quran pada satu tempat apa namanya eh, perubahan-perubahan kadang-kadang dari gaib kemudian ke khitab mukhatabah kadang-kadang nanti dari atau sebaliknya qala wa hadha syuru' fi barahin tauhid wa adillati ini mulai masuk membahas tentang bukti-bukti tauhid dan dalil-dalilnya. Fattauhidu lahu minal barahin al-naqliyah wal-aqliyah ma laysa li ghairi. Tauhid memiliki burhan bukti-bukti baik itu bukti dalam bentuk nakul ayat dan hadis wal aqliyah penalaran malaysia yang tidak dimiliki oleh perkara-perkara lain Tauhid di sini tauhid uluhiyah, lebih-lebih tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu punya burhan, punya bukti-bukti baik itu dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun dari dalil logika. Nah, yang dibentangkan oleh Allah dengan cara yang sesuai dengan nah, keadaan manusia itu. Nah, sehingga nah, yani walaupun mereka tingkatan strata pendidikannya lemah, jauh mungkin terbawah ya, apa namanya, tidak memiliki pendidikan, yang tinggi misalnya, tapi mereka paham itu disesuai dengan fitrah mereka. Mereka akan me, nah, mengakui kebenaran kebenarannya. Selama fitrah itu masih masih masih masih sehat, masih selamat. Nah. Fataqaddam anna tauhidain tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma' wa sifat min akbari barahinihi wa adkhamiha telah kita lewati bahwa dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat min akbari barahinihi wa adkhamha wa adkhamiha. Termasuk di antara bukti-bukti terbesar tentang tauhid uluhiyah. Jadi maksud yang dimaksud oleh beliau di sini tauhid lahu minal barahin tauhid uluhi uluhiyah. Nah, dengan tauhid rububiyah dan tauhid dua tauhid ini tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu merupakan bukti terbesar, burhan paling jelas. Ini salah satu kenapa beliau Syekhul Islam rahimahullah memberikan judul bab ini ayyushriku nama la yakhluq wa hum nam syai'an ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Di, dijelaskan di sini tentang keadaan yang segala sesuatu yang mereka sembah bahwa mereka itu tidak berdaya apa-apa. Dalam dalil-dalil yang telah disebutkan oleh beliau, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Sama sekali dia tidak kuasa tidak memiliki apa? Qitmir. Selaput yang membalut biji kur, kurma itu pun mereka tidak mampu, tidak kuasa, tidak memilikinya. Tauhid apa itu? Rububi, rububiyah, rendah-rendahnya. Nah, perkara yang seperti ini di, dinafikan oleh oleh Allah untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu lemah. Seperti kemarin kita sebutkan juga dalil dari surat Al-Hajj. Nah, ba'ufat talibu wal matlub. Nah, Allah buatkan perumpamaan kepada nah, seluruh manusia ya ayuhan duriba mathalun fastami'ulah fastami'ulah perhatikanlah innal alladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah wa in yaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'afat talibu wal matlub walaupun mereka bersatu padu segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah kalian panggil walinya nabinya malaikatnya syayatinnya binatang ataupun tumbuhan benda-benda mati bersepakat untuk bersatu padu bergabung bahu membahu, tolong menolong untuk menciptakan seekor lalat, lan yakhluqu dzubabah mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walau maulah, walaupun mereka bergah bergabung seandainya lalat itu mengambil dari mereka sesuatu itu tidak akan bisa mereka selamatkan nah, alangkah jeleknya nah ya nah, diperumpamakan oleh Allah dalam ayat yang lain Allah menyatakan tentang mereka yang mereka sembah itu amwatun ghairu ahya mati bukan sesuatu yang hidup patung-patungnya nah fal mutafarrid bil khalqi wa tadbir. Zat yang bersendirian mencipta dan mengatur. Al mutawahid fil kamal mutlak. Bersendirian di dalam memiliki kesempurnaan yang mutlak. Min jami'il wujuh dari semua sisi. Huwallazi la yastahiqul ibadatu siwa. Huwallazi la yastahiqul ibadata siwa. Dialah yang tidak ada satupun yang berhak mendapatkan ibadah kecuali dia. Artinya logikanya di bawahku. Nah, sesempurna apa Jibril sehingga mereka dia disembah? Malaikat-malaikat itu sehingga mereka disembah. Sesempurna apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau disembah, dimintai syafaat, dimintai doa, istighasa. Beliau sempurna memang insan kami yang paling cintai oleh Allah secara mutlak. Tapi la yastahiqul ibadah wala misqal darrah. Tapi beliau tidak berhak untuk diibadahi walaupun sebesar biji zarrah. Bukan beliau yang menciptakan dunia ini. Bukan beliau yang menguasai. Itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saba itu. Ya. Nah. Sampai se seterusnya. Hatta syafaat. Hatta syafaat. Beliau memintakan syafaat kepada Allah. Tidak akan bisa kalau tidak diizinkan oleh oleh Allah. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Hatta Rasulullah SAW tidak akan bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Dalilnya mana lagi? nah, kisah di padang masyar. Langsung, beliau tidak langsung mintakan syafaat kepada Allah, tapi datang kepada Allah, meminta, mohon kepada Allah sampai Allah perintahkan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Sal tu'ta. Ya, nah, ya. Bicaralah, didengar bicaramu. Sal tu'ta, mintalah diberi permintaanmu wasfa syafa, Mintakan syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Lihat, baru beliau memintakan syafaat untuk umatnya. Nah, tidak langsung datang manusia kepada Rasulullah, kepada Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa, lalu kemudian ke Rasulullah langsungnya udah kalian bebas, enggak. Rasulullah minta izin kepada Allah, memuji-muji dan menyanjung Allah dengan pujian yang belum pernah beliau dapatkan sekarang di dunia nanti. Qala rahimahullah wa kadzalika min barahinit tauhid. Termasuk bukti tauhid juga ma'rifatu awsafil makhluqi makhluqin. Mengenal dan memahami sifat makhluk. Apa itu makhluk? Mereka dicipta dari tidak ada menjadi ah, ada. Alasan apa mereka disembah? Hatta seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hatta misalnya alam semesta ini dari Nur Muhammad. Siapa yang menciptakan Nur Muhammad? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dari dalam hadis Imran bin Husain, "kan Allah wa lam yakun syai'un qabla". Dalam beberapa lapar disebutkan, "Wa lam yakun syai'un ma'ah." Allah sudah ada sebelum segala sesuatu yang lain ada. Allah sudah ada sebelum tidak ada bersama Allah sesuatu pun. Allah lebih dahulu ada. Allah yang ada selama-lamanya dahulu. Allah sudah sudah ada dan yang lain-lain belum ada. Nah, taruh misalnya dunia alam semesta ini karena Nur Muhammad. Siapa yang menciptakan Nur Muhammad? Sebelum ada nah, Allah yang menciptakan. Dari tidak ada beliau. Alasan apa beliau disembah? Dimintai siwasa kepada beliau, syafaat. Nah, beliau bukan pemilik, tapi beliau yang membagi yang memintakan kepada kepada Allah. Kita tidak mengingkari syafaat beliau dan kita berharap. Nah, dalam doa-doa ketika sujud, ya, dalam doa-doa di waktu-waktu yang mustajab kita minta kepada Allah, Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma la tahrimna syafa'atahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta. Kita minta. Ya Allah, jadikan beliau pemberi memintakan syafaat untukku. Jadi jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Nah, bukan kita minta kepada beliau ya Rasulullah syafi'ni kun syafi'an li enggak seperti doanya Bu Siri bukan ya lihat doa sanjungan ini menyanjung tapi justru menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan syirik nah kalau waman umila allahi siapa yang menyembah bersama Allah atau siapa yang disembah bersama Allah fa inna ma fa inna jami'a ma yu'badu min dunillahi min malakin wa basharin wa min syajarin wa hajarin wa ghairiha kulluhum fuqara'u ila Allah siapa yang disembah bersama Allah dan semua yang disembah nah, semua yang disembah selain Allah itu baik itu malaikat bashar manusia syajar pohon hajar batu ataupun yang lainnya semuanya fuqara'u ila Allah semuanya dalam keadaan fa fakir kepada Allah bergantung kepada Allah ajizun, mereka semua tidak mampu, lemah. Laisa biyadihim minan naf'i mithqalu dzarrah. Tidak ada di tangan mereka sedikit pun manfaat walaupun sebesar biji dzarrah Ini kelemahan mereka. Alasan apa mereka dimintai? Bahkan Rasulullah SAW pun menyatakan, "Qul inni la amliku lakum dzarran wala rasyada." Lau a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu'. Seandainya aku tahu perkara gaib, pasti aku akan perbanyak kebaikan dan tidak akan disentuh kejelek, kejelekan. Tidak akan ada tidak akan terjadi cerita apa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang mukta, perang Tabuk. Kenapa? Ya, beliau tahu perkara gaib, perkara gaib tidak akan terjadi. Orang nah. Ya. Nah, dia dalam perang perang Uhud. Nah, beliau pakai dua lapis baju besi itu pun juga terluka kepalanya. Nah, berdarah. Qala wala yakhluquna syai'an. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Allah jangankan nalar. Kitmir pun mereka tidak kuat, tidak kuasa. Wahum yukhlaqun sementara mereka justru diciptakan wala yamlikuna darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak kuasa, tidak memiliki manfaat kekuasaan untuk memberikan mudarat, manfaat, mematikan, menghidupkan, tidak pula membangkitkan. Alasan apa mereka disembah? Kita datang. Ke alasan apa mereka datang kepada wali yang songo ataupun yang tidak? Nah, Wallahu ta'ala huwal khaliqu li kulli makhluk dan Allah Ta'ala dialah yang menciptakan seluruh makhluk hatta nur Muhammad kalau dianggap nah, hatta nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa kulli marzuk. marzuq dan Allah adalah raziq yang beri rezeki kepada setiap yang diberi rezeki al-mudabbir lil umuri kulliha mengatur semua urusan ad-dar nafi' yang memberikan madarat dan manfaat al-mu'ti an mani yang memberi sesuatu dan menahan sesuatu. Allah di biadihi malakutu kulli yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Hatta orang kafir yang turun Al-Qur'an ini kepada mereka ketika ditanyakan kul man biyadihi malakutu kulli mereka menjawab Allah. Mereka menjawab Allah. Wa ilahi yarji'u kullu syai'. Kepadanya kembali segala sesuatu. Semua urusan kembali ke tangan Allah, kepada Allah. Walahu yuqsadu wa yusmat dan hanya kepada dia dituju dan disandarkan ini enam segala sesuatunya wa yakhda'u syai' dan kepadanya tunduk segala segala enam segala apa yang ada di di alam ini tunduk kepada Allah kebesarannya ke enam aturan-aturannya fa burhanin abam ini semua adalah enam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna nah Artinya untuk menunjukkan bahwa makhluk yang seperti itu tidak layak untuk di, dibandingkan dengan dengan Allah. Ya, seperti kata pepatah, alam tara anna saifa yang qadruhu idza qila anna saifa amda minal minal asa. Kamu tidak tahu kalau pedang itu jadi jatuh nilainya. Kalau dikatakan pedang itu lebih tajam dari tongkat. Ya, sesuatu yang tinggi bernilai dibandingkan dengan yang nggak ada harganya. Bukan bukan ini yang terangkat, ini yang jatuh. Nah. Qala Fa'ayu burhanin a'zam min hadzal burhan. Bukti mana lagi yang lebih hebat daripada bukti ini? Alladhi a'adahu Allahu wa abdahu. Ya Allah ulangi, Allah mulai fi mawadhi'a katsiratin min kitabih di beberapa tempat di dalam kitabnya yang mulia wa ala lisani rasulih dan dia melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa dalilun aqliyun fitri yaitu yang semua itu merupakan dalil-dalil logika yang sesuai dengan fitrah manusia yang sudah ah, sudah ada nah, setiap fitnah manusia yang masih bersih lurus fitrahnya itu akan mengakui adanya penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama annahu dalilun sam'i Sebagaimana itu juga semua itu adalah dalil sam'i. Artinya logika-logika itu semua disebutkan di dalam Al-Quran tentang tentang Allah nah, tentang logika-logika sederhana ini nah, ya disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu lah satu-satunya yang berhak untuk di, Ini tadi, ini semua adalah dalil-dalil lo enam fitri akli yang juga apa dalil nakli dalil akli sam'i dalil sam'iyun atau nakliyun ala wujubi tauhidillahi wa annahu al-haq. Tentang tauhidullah dan bahwa dia adalah yang hak. Tentang wajibnya mentauhidkan Allah. Wa dalilun kadzalika ala butlan syirik. Sekaligus batilnya nah merupakan dalil pula tentang batilnya syirik. Jelas batil. Apakah yang kamu sembah, yang kamu mintai pertolongan, istighatsah, minta syafaat, itu yang menciptakan alam semesta? Ya logika ini logika logika sederhana yang ada di dalam nakli dalam Al-Qur'an. Ayat yang mereka hafal semua kaum muslimin. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil Apa artinya? Ayat kursi lah sudah. Semuanya juga tahu, hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard sampai sini. Lahu ma fis samawati. Miliknya, milik siapa? Milik Allah, kepunyaan Allah bukan kepunyaan Muhammad SAW, Bukan kepunyaan Jibril. Hanya apalagi dalam akhir ayat di surat Al-Baqarah, "Lillahi ma samawati wal Hanya kepunyaan Allah ditunjukkan. Mereka enam orang-orang yang Yun sekarang ini ahli-ahli nahu. Mereka paham isinya tentang bahwa kenapa yang semestinya berada di depan, di belakang diletakkan di depan. Jar wa letaknya kan bukan di depan tapi ketika dia diletakkan di depan menunjukkan ada sesuatu satu hal yang perlu diperhatikan khusus. Yang diantara mananya ah, al-hasr bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini hanya kepunyaan Allah, bukan siapapun nah, selain Allah. Nah, wa idza kana asraful asrafal khalqi 'ala al-itlaq. Kalau asrafal khalqi secara mutlak, makhluk yang paling mulia secara mutlak, la yamliku naf'a aqrabil khalqi ilaihi tidak kuasa memberikan manfaat makhluk yang terdekat dengannya. Sudah dua lewat kita. Pamannya sendiri, Abu Talib. Beliau tidak mampu masukkan Islam, membuatnya beriman. Mati Abu Talib dalam keadaan agama dalam agama kaumnya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, innaka la tahdi man ahbabta. Nah, dalam hadis, ya, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari bapaknya, dari kakeknya. Rasulullah menjenguk Abu Talib ya, Nah, bahkan sampai disebutkan Abu Talib Ali bin Abi Talibnya karena mengatakan mata syekhun kafir. Nah, telah mah atau seperti itu. Artinya menyatakan bahwa orang tua itu sudah mati dalam keadaan kafir. Nah, disebutkan lagi dalam hadis Ibnu Abbas tentang azab yang diterima oleh Abu Talib Nah, betapa sedihnya Rasulullah SAW. Nah, tetap menjanjikan. Nah, ya. La astaghfiranna laka malam unha anka. Pasti aku akan mintakan ampunan untukmu sampai ya, selama tidak dilarang. Karena sayangnya. Nah, begitu besar pengorbanan Abu Talib tapi tidak membuatnya masuk Islam. Kenal dia tentang pribadi Muhammad SAW. Agamanya itu benar. Nah, Hidayah di tangan di tangan Allah. Qala la yamliku naf'al aqrabil khalqi ilaihi wa amassahum bihi rahman. Bahkan orang yang paling berharjat, paling yang paling yang paling apa namanya? sangat mengharapkan butuh kasih sayang beliau. Langsung yang paling dekat dengan beliau seperti putrinya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau tidak kuat untuk menyelamatkan memberikan manfaat. Fakaifa bighairi? Apalagi dengan yang selain mereka. Yang kita digambarkan kemarin itu kerabat. Seandainya ada bangsa di dunia ini yang nah misalnya tolong menolong itu kekerabatan didahulukan, maka tentu orang-orang Quraisy lebih pantas untuk mendapatkan pertama kali dapatkan syafaat, dapatkan kebebasan, pertolongan. Selamat dari adab adab Allah. Seandainya ada golongan keluarga besar yang paling berhak untuk mendapatkan keselamatan, maka Bani Hashim yang lebih dahulu. Tapi ternyata tidak. Ya Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allah syai'a. Sayyidah nisa'il alamin. Nah, aku tidak kuasa menolong kamu sedikit pun. Apalagi yang lah, yang lain. Fatabban liman asyraka billah. Maka sungguh celaka orang yang mempersekutukan Allah. Wasawa bihi ahadan minan makhlukin dan menyamakan makhluk ini kepada Allah menyandingkannya menggandengkannya Lakat suliba aqluhu ba'dama suliba dinuhu sungguh akalnya telah hilang sebagainya ini setelah agamanya sendiri juga hilang fanautu fanuutu bari ta'ala wa sifatu 'azamatihi wa tawahuduhu fil kamalil mutlak akbar barahin akbar burhanin ala annahu la yastahiqqul ibadata illa huwa keadaan-keadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta sifat-sifat keagungannya dan kesendiriannya di dalam memiliki kesempurnaan mutlak itu adalah bukti terbesar bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak diibadahi selain selain Dia. Logika sederhana kan? Semua ada di dalam Al-Qur'an. Makanya ayat yang dikatakan oleh para ulama yang dari hadis Nabi SAW yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran ayat-ayat yang muhkam yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Qul huwallahu ahad Allahus Samad. Allahus Samad tempat bergantung, tempat berhajat, bukan kepada yang lain. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak menjadi anak siapapun, tidak punya anak. lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, sederajat, setanding dengan Allah. Wa ma hiya illa wa ma hiya alaihi minan nafsi wal hajati wal faqr ila rabbiha fi kulli syu'uniha. Wa kadzalika sifatul makhluqat kulluha. Demikian pula sifat-sifat makhluk semuanya. Wa mahi alaihi dan keadaan-keadaan yang dia berada di atasnya. Minan nafs yaitu kekurangan-kekurangan, wal hajah kebutuhan-kebutuhan, fakar ketergantungan ila rabbiha ya dalam fi kulli syu'uniha dalam setiap urusannya. Wa anna lahu laisa laha al kamal wa annahu laisa laha al kamal. Tidak ada kesempurnaannya. Sesempurna-sempurnanya manusia banyak kekurangannya. Dia sempurna justru dengan kekurangannya itu. Tadinya tidak ada menjadi ada. Bukan kekurangan. Akhirnya kemudian jadi tidak ada lagi. Mati. Itu kekurang, kekurangan. Ngantuk, tidur. Illa ma'ataha rabbuha. Kecuali yang diberikan oleh Rabbnya. Min a'zamil warahin. Termasuk bukti terbesar. Ala butlani ilahiyati syai'in minha. Batilnya keilahan. Dan segala sesuatu dari makhluk makhluk tersebut. Faman arafallahu arafal khalq. Siapa yang mengenal Allah dan mengenal makhluk, itarrathu hadhil ma'rifah. Ma'rifat itu betul-betul akan mendorong dia mau tidak mau ila ibadatillahi wahdah untuk hanya beribadah kepada Allah satu-satunya. Sadar dia keadaan dirinya, sadar dia keadaan makhluk itu bergantung kepada Allah. Wa ikhlasud dini lahu wa sana ilaihi. Wa sana alaihi. Mengikhlaskan agama untuk Allah dan selalu menyanjungnya. Wa hamduhu wa syukruhu bilisanihi wa qalbihi wa arkanihi memuji Allah, bersyukur pada Allah dengan lisannya, hatinya dan seluruh anggota badannya. Wan sarafa ta'alluquhu bil makhluqin khaufan wa raja'an wa tama'an. Dan hilang berpaenam, Wan sarafa ta'alluquhu dan berpaling, yakni beralih, berpindah ketergantungannya kepada makhluk apakah itu dalam bentuk khauf, raja dan tama'an. Nah, kan akan akan menyingkir, akan lenyap kalau dia betul-betul kenal dengan dengan Allah. Wallahu a'lam Nah, ini yang dipertebal di ingat. Nah, wallahu a'lam. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat.